Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Iman, ikra. ولما أن المقالة على القلة قد تكون كفرا وفسقا ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا إما لانتفاع شرط تكفير التفسيق أو وجود أمر شرعي يمنع منه Maman tabayyana lahu al-haqqu fa asara ala mukhalafatihi tab'an li i'tiqadin kana ya'taqiduhu aw matbu'un kana matbu'in aw matbu'in kana yu'azzimuhu aw dunyan kana yu'tiruha fa innahu yastahiqu ma taqtadihi tilka mukhalafatu min kufrin aw fusuqin fa 'ala al-mu'mini ayyabna فعلى المؤمن أن يبنى معتقده وعمله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويجعلهما إماما له يستجيء بنورهما ويسير على منهجهما فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله فأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Qala al-musannif rahimallahu taala Walihatalah karena itu ulima diketahui dan bisa disimpulkan bahasanya perkataan atau perbuatan boleh jadi perkataan atau perbuatan itu statusnya kekafiran atau kefasikan. Walayal sama tidaklah mesti mindalika tidak mesti Indalika dari perbuatan dan ucapan kekafiran itu al-qa'il biha orang yang melakukannya kafir atau fasik. Kenapa tidak mesti imma karena boleh jadi tidak lengkapnya syarat-syarat takfir atau tafsir atau adanya faktor penghalang syar'i yang mencegah adanya fonis tersebut. Kemudian sedangkan mantafi'in al hak orang yang mengetahui kebenaran Pak Asara namun dia ngotot bersikukuh untuk menyelisih kebenaran karena mengikuti keyakinan yang terlanjur dia yakini atau karena panutan tokoh panutan yang diagungkan atau karena dunia yang lebih dia utamakan maka dialah orang yang berhak untuk mendapatkan konsekuensi dari perbuatannya tadi. Maka dialah orang yang kafir, dialah orang yang fasik. Maka orang tersebut difonis kafir dan fasik setelah dia tahu dan dia ngotot untuk tidak untuk tetap menyelisih syariat karena lebih mengutamakan keyakinan yang sudah terlanjur diyakini tokoh panutan yang dicintai atau dunia yang lebih dia utamakan maka orang tidak boleh maka bukanlah alasan yang bisa digunakan orang untuk melakukan kekafiran ya, khawatir makan khawatir dipecat dari kerjaan uh, ya, khawatir kehilangan pendapatan ya, maka jika seorang itu tahu apa yang dilakukan adalah kekafiran ya, kerjaannya tersebut menghasilkan dia melakukan kekafiran kalau dia tetap apa dia lebih memilih kerjaan tersebut ya, dia lebih memilih dunia daripada eh, Allah Subhanahu wa taala setelah jatuh inilah orang ya kafir maka ya, bukanlah alasan yang diterima seorang penolakan kekafiran karena khawatir pekerjaan khawatir dengan pendapatan ini adalah alasan-alasan yang tidak bisa diterima. Kemudian karena yu'ziruha. Fa'alul mu'min maka menjadi kewajiban orang yang beriman untuk membangun keyakinannya dan amannya di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka dia jadikan keduanya sebagai imam baginya yang dia mencari penerangan dengan cahayanya dan dia berjalan di atas jalan keduanya karena jalan yang lurus yang Allah perintahkan dalam firmannya nya saya Inilah jalanku yang lurus Maka ikutilah jalanku Jangan kalian ikuti subul Berbagai jalan yang menyimpang Itulah berbagai Akidah yang Batil Akidah yang sesat Sebagaimana kata Mujahid Asubul Kata Mujahid Al-Bidah Wasyubuhat Fatafarqa bikum an sabili maka kau akan terpecah dari jalannya. Demikian yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian bertakwa. Satu. وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق صرف هذه النصوص صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعس متعسفة متعسفة ويجعل الكتاب والسنة التابعين لا متبوعين وما سواهما إماما لا تابعا وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى وهذه طريق وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى لا أتباع الهدى وقد ذم الله هذه الطريقة في قوله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون والنادر في مصر في مسالك الناس في هذا الباب يرى حجب العجاب ويعرف ستة ستة ستة ستة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه في سؤال الهداية والثبات على الحق والاستعادة من الضلال والانحراف ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالما بغنى ربه عنه وافتقاره هو إلى ربه فهو حرى فهو حري وهو حري أن يستجيب أن يستجيب الله تعالى له سؤاله يقول الله تعالى وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون نعم ولهذا hendaklah seorang muslim mewaspadai jalan yang ditempuh oleh sebagian orang yang membangun akidahnya atau amalnya e, di atas madhab tertentu, aliran tertentu, sehingga jika dia melihat dalil quran dan Sunnah menyelisihi madhabnya, hawalah dia berupaya untuk memalingkan dalil-dalil tersebut supaya mencocoki madhabnya ala muta muta'asifatin dia paksa, paksa eh, dia e, berupaya ala wujud dengan cara-cara yang tak asyik batin e, terlalu dipaksa-paksakan. Faizaan maka jadilah orang ini menjadikan Quran dan Sunnah <coughs> sebagai sesuatu yang mengikuti tidak diikuti. Ada selain Quran dan Sunnah itu yang jadi imam hmm, bukan jadi pengikut. Wahabi tariqun dan ini adalah diantara cara beragamanya ashabul hawa para pengikut hawa nafsu alias alul bidah bukan para pengikut petunjuk dan Allah mencela jalan beragama semacam ini Dan Allah katakan seandainya kebenaran yaitu Quran dan Sunnah mengikuti hawa nafsu mereka bisa rusaklah langit dan bumi dan makhluk yang ada di langit dan di bumi maka kami datangkan kepada mereka peringatan mereka dan mereka adalah orang-orang yang berpaling dari peringatan warna diri dan orang yang mencermati jalan manusia dalam masalah ini maka dia akan menyaksikan satu hal yang sangat-sangat aneh Bayar dan dia akan menyadari betapa manusia itu sangat membutuhkan aluju mengadu kepada Allah untuk mohon hidayah dan tegak di atas kebenaran dan memohon perlindungan dari kesesatan dan penyimpangan. Dan siapa yang memohon kepada Allah bisa bikin dengan penuh ketulusan, waftiqarin ilaih dan merasa membutuhkan Allah dan yakin bahasanya Allah tidaklah membutuhkan dirinya waftiqarihi dibuat dan dialah yang membutuhkan Allah maka orang berdoa dalam kondisi semacam inilah yang layak untuk Allah kabulkan permintaannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, jika hamba bertanya kepadamu tentang diriku, maka katakanlah aku dekat, yang dekat dengan orang yang berdoa. Aku jawab doa orang yang berdoa jika dia berdoa padaku, maka tidaklah mereka istajibuli menyambut seruan-seruanku yaitu perintah-perintahku Waliyuminu bidan mereka beriman kepada aku supaya kalian la'alam yasudun supaya mereka mendapatkan hidayah. Wa qulu yatakhallasu min kalamin musannifi rahimallahu ma ya'ti awalan an la يحكم يحكم أنه لا يحكم على معين بكفر أو فسق أو فسق أو فسق حتى تجتمع الشروط تجتمع حتى تجتمع الشروط في حقه وتنتفي الموانع الموانع وتنتفي الموانع ثانيا التحريم من اتباع الهوى من اتباع الهوى من min ittiba'il hawa min ittiba'il hawa wa anna dzalika mufsidun kama qala Allah taala walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa ma fihim wa min bati'i wa min bati'i hikmatullah jalla hikmatillahi jalla wa ala hikmatillahi jalla wa ala annahu lam ya Lam yakul Lam yakilin nasa Lam yakilin nasa ila ukulihim Bal arsala rasula Rusula Bal arsala rusula Wa anzal kitaba Kutuba Wa anzal kutuba Li bayani Ma Allah subhanahu wa ta'ala Wa khasu alaihi wa bayanun ma yab la la yubghiduhullahu wa ya'bahu wa tahdiru minhu salisan anna maksiyata anna ismata anna ismata wa salamata fi nususil kitab wa sunnati wa laysa fi ghairihima min man ara min min ara rajuli rijali min ala irrijali wa madhahibihim. Nah. Eh, uh, kalau syarih hafizahullah taala katakan ya telah ya telah khas bisa kita simpulkan dari perkataan penulis di atas Nah, tipe yang berikut ini. Yang pertama layukan alam ma'ayan tidaklah kita fonis person tertentu kita katakan dia kafir atau fasik sampai lengkap sudah semua syarat-syarat pihaknya -syarat. untuk dirinya dan hilang semua faktor menghalang. Kemudian eh, eh, panjangan yang dia muak pesan yang dia sampaikan dan mengingatkan bahaya mengikuti hawa nafsu bahasanya hal tersebut satu hal yang merusak. Allah Taala berfirman seandainya kebenaran mengikuti hawa nafsu mereka, saya rusak langit dan bumi dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Wamin basyik dan diantara keindahan hikmah Allah Jalla wa'ala adalah lam yakin dari wakala yakin Allah tidak akan menyerahkan manusia kepada akalnya untuk mencari hidayah namun Allah utuslah utusan Allah bukan berbagi kita sedih yang berfungsi menjelaskan apa saja Allah lebih walhadi alaihi dan mendorong orang untuk melakukannya dan menjelaskan apa saja Allah benci wa dan yang Allah enggan Allah benci wa tahdir dan mengingatkan bahaya. banyak ketika sebenarnya keterjagaan dan e, dan keselamatan dan kesesatan itu hanya ada dalam dari Quran dan Sunnah, tidak ada pada yang lainnya, tidak ada pada pendapat manusia ataupun mazhab atau pendapat mereka sana. Mazhab ya pendapat. Bagus. Rabi'ah Azahiru min at-ta'assufi li ra'yi abil mazhabi Dzalika at-ta'assufu alladhi yaj'alu al-insana yal yal nususa liyan au yadrib aw yadribu anha safan Ila kana tuqalibu makan alaihi min nazhabi Min nazhabi Khamisan Khamisan al-rasiyatu Bil juri ila wa ta'ala Wa ana abdan nasiha Dinasi hari Hari haluhu Yalja'u ila wa ta'ala Wa yad'ahu Wa yukhlisu lahu du'a Wa yas'alu ayarzuqu ayarzuqu ada ada fil aqwali fil aqwali wal a'mali kama qala ta'ala wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an wa yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun wa hadza qadrun min subhanahu wa ta'ala li 'ibadihi ayal ayal taji'u ayal taji'u ilahi bi an yarzuqahum salamat tak salamata hada amin kemudian takdir peringatan tentang bahaya fanatik pendapat dan fanatik pendapat dari kata asal apa itu fanatik menolak kebenaran setelah datangnya seorang itu tidak akan disebut fanatik sampai dia menolak kebenaran setelah tahu kebenaran. Menolak e, pendapat yang benar setelah tahu maka yang berada di pihak yang benar. Dari kata asal maka fanatik inilah yang menjadikan seorang itu yang susah memelintir mas layan dengan benar-benar dia pelintir agar sesuai dia tekuk-tekuk dia pelintir agar sesuai dengan pendapat yang sudah terlanjur dia fanatik apa yang ribu anwar sohan ya, terjemah bebasnya atau dia berpaling darinya Jika jika ternyata kebenaran itu menyelisihi maka alim dimana mazhab yang keyakinan atau pendapat opini yang terlanjur dia pegangi. Inilah dua sikap al mutaassibin dua sikap orang yang fanatik terhadap fakta terhadap realita kebenaran maka boleh jadi mereka memilih jalan untuk dan eh, dengan kebenaran tersebut eh, mereka tidak peduli eh, Tepatkan mereka tolak terang-terangan eh, mau itu tidak benar itu hadis bohong dan semacam itu atau yang kedua adalah tersebut mereka terima, namun mereka lintir. Oh maksudnya maksud dari ini ada gini gini gini gini agar sesuai dengan pendapat ustadznya agar sesuai dengan pendapat yang terlanjur dia pilih ini sikap mutasi. dia akan cuek eh, atau menolak atau dia melintir dan banyak kelima adalah wasiat untuk mengatur kepada Allah menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri, inilah keadaannya, inilah sifatnya. Mengadu pada Allah, berdoa kepada Allah, membuktikan doa untuk Allah, memohon kepada Allah agar Allah berikan padanya asada fil akwal wa a'mal, perkataan yang benar dan sikap-sikap yang benar. sebagai firman Allah itu surat al yang sudah kita baca dan kita terjemahkan. Fahadah maka ayat ini atau hal ini poin yang kelima ini atau ayat ini hablum minallah motivasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya agar mengaku kepadanya dan memohon supaya Allah berikan pada mereka keselamatan. Wah amun dan ini bersikap berlaku umum keselamatan agama, keselamatan dunia ataupun keselamatan akhir. Kemudian khatimatul mu'alif atau musannif ya, penutup dari penulis kalau musannif rahimullah fa Allah ta'ala ja'alana maka semoga Allah jadikan kita di antara orang-orang yang melihat kebenaran sebagai kebenaran lalu mengikutinya dan melihat kebatilan sebagai kebatilan lalu menjauhinya. Dan semoga Allah menjadikan kita adalah dan muhtadin Muhtadin orang-orang mendapatkan hidayah Hudatan orang-orang yang mendapatkan hidayah Orang-orang yang soleh Muslimin Yang memperbaiki orang lain Suluha Baik untuk dirinya sendiri ya, Wal muslimin Berupaya untuk memperbaiki orang lain dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menyelewengkan hati kita setelah Allah berikan hidayah kepada kita dan Allah memberikan kepada kita nikmat kasih sayangnya. Sehingga dia adalah Zat yang Maha pemberi segala puji milik Allah Rabb semesta alam yang dengan nikmatnya lah maka sempurnalah segala kebaikan. Wassalatu wassalamu dan salat dan salam untuk Nabi pembawa rahmat rahmah seorang manusia yang memberikan hidayah, menyebabkan hidayah di dalam lama, e, mengajak manusia pada jalan Allah dan yang memperkasa lagi iman terpuji dengan izin Allah dan serta selawat dan salam untuk keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti dengan baik sampai hari pembalasan. Tama selesai sudah kita apa itu muslah ditulis pada tanggal 5 15 Syawal tahun 1400 Hijriah eh, dengan pena penulisnya seorang yang harap anugerah Allah Subhanahu wa taala Muhammad Saleh al zaini E, ya, penutup dari pensarah aku katakan ya, penulis di sini menutup hadal mu'allafa al-mubarakah buku yang sangat penuh dengan kebaikan ini yang di buku ini penulis menjelaskan cara yang benar, cara ahli sunnah menyikapi sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di akhir buku di akhir Qawaidul Musa penulis menjelaskan cara ahli sunnah dalam masalah menyikapi orang-orang yang menyelisih akidah ahli sunnah wa annahu yang banyak al-kitab sesungguhnya jalan ahlu sunnah itu dibangun di atas Quran sunnah Terusnya salaf rahimallahu alaihim adalah manusia yang paling jauh atau manusia yang paling hati-hati dalam masalah memfonis kafir, fasik dan maksiat. Paling hati-hati dalam berarti mereka tidak pernah memfonis. Mereka memfonis orang-orang yang berantuk, untuk difonis. Nah orang yang telah untuk difonis adalah orang yang telah tegak badannya hujah ala dalika muayyan pada persoalan tertentu. Kemudian setelah itu khatama dan tutup dan memuji Allah dan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi Nya Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita katakan sebagaimana dikatakan oleh Musonif segala puji Allah yang telah e, menyempurnakan iman kepada kita dan menolong kita untuk menyelesaikan syarat aktivitas ini yang hakikatnya adalah ringkasan dari apa yang bisa kita pahami dari kalimat-kalimat penulis. Semoga Allah merahmatinya dan memberikan tempat yang terbaik untuknya dan mengangkat derajatnya fil aliyyin di surga. Bahkan farad dan selesainya syarat ini adalah setelah Isya pada hari Jumat bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula tahun 1422 dari hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi selesai di Sarah dijelaskan di Madinah Nabawiyah walhamdulillah awalan wa akhiran wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in ya, Allahumma alimna yang fa'na wa alamtana wa zidna ilma as'allahu wa lakum at-tawfiq wa sadad wa huda wa wa wa wa wa wa wa sallam